Insyaallah pada pagi hari ini kita lanjutkan kajian rutin kita. Kita masuk ke Riyadhus salihin beserta syarahnya Bahjatun Nadhirin yang ditulis oleh Syekh Salim bin Id Al-Hilali hafizahullah taala. Sekarang kita masuk bab yang baru lagi babul waliyil adil. Bab pemimpin yang adil. Sebelum kita masuk bab ini, maka kita perlu tahu dulu definisi adil itu apa. Ada sebagian masyarakat yang salah faham Menurut mereka yang namanya adil itu adalah sama rata. Itu adalah adil. Sedangkan menurut syariat yang namanya adil al-adlu wad'u syai' fi mawdhi'ihi. Adil itu adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Itu namanya adil. Dan kebalikannya adil itu adalah zalim. Zalim itu adalah wad'u syai' fi ghairi mawdhi'ihi. Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Jadi adil itu nggak mesti sama. Seperti pembagian warisan laki-laki dengan perempuan satu banding dua, maka ini adalah adil walaupun nggak sama. Demikian pula dalam masalah aurat, auratnya orang laki yaitu mabaina surra warubba antara pusar dan lutut. Sementara auratnya orang perempuan seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan itu khilaf. Ini adalah adil. Persaksian seorang laki itu sama dengan persaksian dua orang perempuan. Ini adalah adil meletakkan sesuatu pada tempatnya. Jadi adil itu enggak mesti sama. Qala al-Imam nawawi rahimahullahu taala babul waliyil adil qala Allah taala inna Allah ya'muru fil adli wal ihsan. Al-Imam nawawi rahimahullahu taala Pertama-tama membawakan ayat Allah Subhanahu wa taala yaitu di dalam surat An-Nahl ayat nomor 90. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar kita berlaku adil dan agar kita berbuat baik. Termasuk pemimpin ya. Pemimpin itu yang adil dan ihsan. Apa sih ihsan itu? Ihsan, para ulama mengatakan ihsan itu ada dua ada ihsan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala dan ada ihsan hubungan kita dengan sesama makhluk. Adapun ihsan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala itu dijelaskan langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang dikenal dengan hadis Jibril alaihi salam. Kata beliau al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu Fa'illam takun tarahu fa'innahu yaraka. Ihsan itu kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu lihat Allah. Jika kamu tidak lihat Allah, maka yakinlah bahwa Allah lihat kamu. Ini ihsan. Jadi ihsan itu berarti kita khusyuk dalam ibadah. Kita selalu merasakan muraqabatullah, pengawasan Allah Subhanahu wa taala yang terus-menerus kepada kita. Adapun ihsan hubungan kita dengan sesama makhluk Para ulama menyebutkan di antaranya Syekhuna Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala kata beliau ihsan itu adalah badlun nada wa qaful adza wa talaqatul wajh. Badlun nada wa qaful adza wa talaqatul wajh. Badlun nada yaitu kita berkorban untuk membantu orang lain. Berkorban untuk membantu orang lain. Yang kedua, wakaful ada menahan diri untuk tidak mengganggu orang lain, tidak menyakiti orang lain. Dan yang berikutnya adalah watola kotul wajah dan wajah yang berseri-seri. Jadi lengkap ya. Memberi, tidak mengganggu dan menampakkan wajah yang berseri-seri. Kalau tidak bisa memberi, minimal jangan mengganggu yang jadi masalah sekarang dia tidak memberi, tidak mendukung, malah mengganggu, menghalangi dan wajahnya cemberut, dipasang mukanya. Maka ini benar-benar jauh daripada ihsan. Itulah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian pula para penguasa. Selanjutnya waqala ta'ala wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Dan berlaku adillah kalian Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berlaku adil. Surat Al-Hujurat ayat nomor 9. Jadi Allah itu punya sifat cinta, sifat mahabbah. Allah itu mencintai dan Allah juga dicintai. Yang jadi masalah sekarang bukan kita mencintai Allah. Yang jadi masalah adalah Allah mencintai kita Asya'nu kullu sya'ni an yuhibbakallah wa laisa an tuhibballah. Yang menjadi permasalahan itu adalah Allah mencintai kamu, bukan kamu mencintai Allah. Kalau kita cinta Allah, kita semua ngakunya cinta Allah. Yang jadi masalah sekarang Allah cinta kepada kita atau tidak jadi masalah. Bagaimana supaya Allah cinta kepada kita? Ya, supaya Allah cinta kepada kita, ya diantaranya ini berlaku adil ya kan innallaha yuhibbul muhsinin Allah cinta kepada orang-orang berbuat baik kita berbuat baik innallaha yuhibbul muttaqin Allah cinta kepada orang-orang yang bertakwa innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin Allah cinta kepada orang-orang yang selalu taubat dan Allah cinta kepada orang-orang yang selalu bersuci jadi kita laksanakan supaya kita mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Di antara supaya kita mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala yaitu kita mengikuti ajaran, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi ayat ini dikenal dengan ayatul mihnah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Ini ayatul mihna, ayat pujian. Ada satu kaum yang mereka ngaku cinta Allah. Ngaku cinta Allah, ngaku cinta Allah. Lalu turun ayat ini. Kalau kamu cinta Allah, maka ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kamu ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah pasti cinta kamu, bahkan Allah mengampuni dosamu. Selanjutnya, ikhwan wa akhwatillah rahimakumullah, Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala membawakan hadis yang sangat agung yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dan hadis ini pernah kita bahas dahulu ketika kita bahas tentang saling cinta karena Allah. Yaitu wa an Nabi Hurairah radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam annahu qala dari sahabat Abu Hurairah semoga Allah meridainya daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau bersabda sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh ada tujuh golongan yang mereka mendapatkan naungan Allah pada hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala tujuh golongan namun tujuh di sini bukan pembatasan. Tujuh di sini adalah diantaranya. Jadi diantaranya ada tujuh golongan. Karena masih banyak golongan yang lain yang tidak dimasukkan dalam hadis ini. Para ulama ada yang menulis kitab tentang mereka-mereka yang mendapatkan dilukoh. naungan Allah Subhanahu wa taala dan jumlahnya lebih daripada tujuh. Mendapatkan naungan Allah. Bagaimana naungan Allah itu? Diterangkan dalam hadis yang lainnya yaitu fi dhilli arsyillah. Atau dijelaskan oleh para ulama fi dhilli arsyillah. Mereka mendapatkan naungan arsy Allah Subhanahu wa taala. Mendapatkan naungan, mereka berteduh di bawah naungan arsy Allah Subhanahu wa taala. Namun ada juga hadis yang lainnya Innal mar'a fi dhilli sadaqatihi yaumal qiyamah. Sesungguhnya seseorang itu berada dalam naungan sodakohnya sendiri pada hari kiamat. Jadi sodakoh nanti jadi naungan memberikan naungan. Jadi ada naungan sodakoh, ada naungan arus Allah Subhanahu Wa Taala. Maksud daripada naungan ini adalah ketika hari kiamat matahari di atas kita berapa mil matahari? Ala qadri milen. Matahari di atas kepala kita 2 mil dua mil ya. Namun kita tidak hancur karena Allah SWT mengkondisikan tubuh kita untuk kuat menahan sengatan matahari yang sangat dahsyat. Hanya saja masing-masing orang bermandikan keringat tergantung amalannya. Ada yang keringatnya sampai di mata kaki, ada yang sampai di lutut, ada yang sampai di pusar, ada yang yuljimuhul araku iljaman yang benar-benar tenggelam oleh keringatnya. Dahsyat di padang mahsyar. Namun mereka-mereka yang tujuh ini mereka tidak kena sengatan matahari. Mereka tenang, mereka damai, mereka sejuk dan mereka teduh Siapa mereka itu? Yang pertama-tama adalah imamun adil, pemimpin yang adil, Masya Allah. Penguasa yang adil. Penguasa yang adil itu istimewa. Istimewa. Siapa penguasa yang adil? Di antaranya adalah Rasulullah Muhammad SAW, alaihi penguasa yang adil. Kemudian juga sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, penguasa yang adil. Kalau ada kesenangan, yang senang dahulu adalah rakyatnya. Kalau ada susah, yang paling susah adalah mereka. Penguasa yang adil, yang amanat, meletakkan sesuatu pada tempatnya, tidak mau mempergunakan harta kantor, tidak mau mempergunakan harta-harta dari jabatan. Iya. Mereka-mereka dahulu seperti itu. Sampai ada Umar bin Abdul Aziz, khalifah yang dikenal dengan khalifah kelima ya. Umar bin Abdul Aziz waktu ada tamu datang ke rumahnya, dia sedang mengerjakan pekerjaan kantor, menyalakan semacam lilin. Lilin ya. Atau istilah kita itu apa ya? Lampu lampu template ya, cempluk yang ada minyaknya itu. Kemudian datang tamu, ditanya tamunya, ini kepentingan pribadi atau kepentingan negara? kepentingan negara dimatikan dulu lampunya. Lu kenapa dimatikan lampunya? Iya, itu minyaknya dari uangnya kantor. Uangnya dari minyaknya, apa namanya? Minyaknya dari uang negara. Masya Allah, ini pemimpin yang adil. Kalau sekarang bukan hanya minyak ya, mobil-mobil dibawa pulang semua untuk ngelencer ke sana kemari. Padahal pelatnya pelat merah. Pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil, pemimpin yang jujur. Ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Fitnah dunia ini berat. Fitnah dunia ini berat. Mungkin seseorang itu baik pribadinya, tapi dia menjadi rusak gara-gara lingkungannya. Lingkungan. Sekarang satu kantor rusak semuanya, koruptor semuanya. Antum baik bisa enggak? Enggak bisa. Dipecat kalau antum baik itu. Iya, dianggap ini ngerusak ini orang orang aneh ini. Iya. Ya. orang aneh, huruf Berbahagialah orang-orang yang aneh fitnah dunia. Dan orang kalau sudah memakan harta haram, pertama mungkin dia masih merasakan dosa karena hatinya masih hidup. Kedua, sudah kurang rasa dosanya, hatinya sudah mulai sakit. Ketiga, tambah tidak merasakan dosa lagi. Keempat, mana lagi? Mana lagi tambah terus? Oh enggak ada lagi ini. Karena apa? Sudah rusak hatinya, sudah rusak. Akhirnya dia berusaha membela kantornya. Ini kan perlu di kantor ini. Kita akan memperbaiki. Anda bukan memperbaiki, tapi Anda diperbaiki oleh mereka. diperbaiki untuk rusak. Jadi bukan yughayyir ya, tapi taghayyar, bukan merubah tapi dirubah. Pemimpin yang adil ya ikhwan. Kecuali kalau benar-benar dia mau adil, dia mau jujur, berusaha maksimal, masya Allah, kita butuh seperti mereka. Kita butuh Pak RT, Pak RW, Pak Lurah, Pak Camat dan semuanya seperti mereka untuk merubah keadaan. Imamun adil. Para ulama menyebutkan yang disebut dengan pemimpin yang adil ini umum. Pemimpin yang tinggi, presiden, raja atau di bawahnya, menteri sampai kepada RT sampai kepada RW sampai kepada pemimpin rumah tangga. Jadi laki dan perempuan masuk di sini. Kecuali pemimpin tertinggi perempuan nggak masuk karena perempuan nggak boleh jadi pemimpin tertinggi. Bahkan ada sebuah hadis sahih yang menyatakan yaitu ma'aflaha qaumun walau amrohum imro'ah. Tidak akan menang suatu kaum, tidak akan beruntung suatu kaum yang pemimpin mereka adalah seorang wanita. Pemimpin tertinggi wanita nggak boleh. Kalau menteri wanita boleh, menteri pakaian wanita dan yang lainnya. Kemudian kelompok yang kedua yang mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala pada hari tidak ada naungan kecuali naungan arsy Allah Subhanahu wa taala wasyabun nasya'a bi ibadatillah taala dan pemuda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah taala. Pemuda termasuk laki dan perempuan. Tumbuh dalam ibadah kepada Allah. Jadi orang tua enggak masuk ya. Ini pemuda. Karena apa? Karena pemuda biasanya nggak mau ibadah. Pemuda penuh dengan nafsu, penuh dengan syahwat, maunya foya-foya. Menghabiskan masa muda yang dikenal kemudian dengan istilah ABG dan macam-macam. Tapi kalau ada pemuda ahli ibadah, ibadah dalam makna luas ya. Ibadah maknanya bukan sempit. Ibadah bukan berarti di masjid saja, Definisi ibadah yang lengkap disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah taala. Al-ibadatu ismun jami'un kulli ma Allah wa yarda min al-aqwal bal af'al adh-dhahirah wal fatinah. Jadi ibadah maknanya luas. Semua aktivitas kita yang mendatangkan cinta dan ridha Allah itu adalah ibadah. Ucapan, perbuatan yang lahir yang batin sama saja. Jadi semua sehingga dikenal ada ibadah mahboh, Ada ibadah ghairu mahboh, Ada ibadah yang memang murni ibadah Ada ibadah yang enggak murni ibadah Tapi dia berubah menjadi ibadah Jadi luas Sholat ibadah Pemuda rajin ke masjid Masya Allah Antum jangan terpengaruh orang Nanti orang mengatakan ini pengangguran ini Hobinya ke masjid saja. Ya kan? Ada orang seperti itu Ada orang seperti itu Orang-orang yang hatinya kotor itu nanti berbicara seperti itu. Ini pengangguran, nggak ada kerjaan. Hobinya ke masjid aja. Ya, biarkanlah, biarkan. Doakan kepada Allah supaya Allah mengampuni mereka dan doakan mereka dapat hidayah. Allahumma hdi qaumi fa innahum la Wahai Allah berilah hidayah kaumku mereka nggak tahu. Ibadah ada pemuda dan pemudi rajin sholat tahajud Masya Allah istimewa Ada pemuda dan pemudi rajin puasa sunnah rajin baca Quran, kemudian juga membantu bapak dan ibu dan seterusnya. Termasuk masak di rumah bantu ibu itu adalah ibadah. Karena mendatangkan cinta dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Nyapu di rumah itu adalah ibadah, mendatangkan ridho dan cinta Allah Subhanahu wa taala. Berbakti kepada suami itu adalah ibadah. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa fi bud'i ahadikum Hubungan suami istri itu adalah ibadah, ibadah. Ya masih bujangan nggak bisa ya ibadah di sini ya. Yang sudah nikah aja baru bisa. Jadi ibadah dalam makna yang luas. Bagaimana kalau orang tua? Kalau orang tua ibadah itu yang wajar. Orang tua ibadah yang wajar, dia sudah lemah. Sudah lemah, nafsunya sudah kurang. Kemudian istilahnya orang sekarang sudah sudah bau tanah. Ya, sudah bau tanah, ibadah yang wajar. Kalau anak muda ibadah itu hebat. Orang tua ibadah bagus. Anak muda ibadah lebih bagus lagi. Anak muda. Masa mudanya dihabiskan dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan kita semua oleh Allah Subhanahu wa taala dikolongkan dalam kelompok ini menghabiskan masa mudanya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun berat. Berat atau tidak? Berat. Teman-teman asik-asik pesta pora ke sana kemari, kita tetap sabar untuk ibadah kepada Allah dalam makna yang luas. Teman-teman ada yang ngerokok, ada yang pacaran, ada yang ke diskotik, ada yang ke kafe, ada yang klub-klub malam, ada yang ke pub dan macam-macam, kita sabar untuk ibadah. Selanjutnya yang berikutnya warajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid atau fil masajid. Dan orang laki-laki yang hatinya tergantung di masjid. Ini khusus orang laki ya. Jadi hatinya tergantung di masjid. Jadi hatinya diambil, digantungkan di masjid. Seperti itu. Maksudnya bukan gitu ya. Jadi maksudnya adalah dia cinta dengan masjid. Dia selalu sholat lima waktu di masjid. Tadi subuh dia ke masjid, sekarang dia berangan-angan datangnya tohor dia mau ke masjid lagi. Setelah selesai zuhur dia berangan-angan datangnya asar mau ke masjid lagi. Setelah asar dia berangan-angan datangnya maghrib ke masjid lagi dan seterusnya. Tergantung di masjid. Dan dia selalu menghidupkan kegiatan-kegiatan di masjid Allah Subhanahu wa taala. Dan ini khusus orang laki saja. Ini khusus orang laki ya. Karena yang diperintahkan ke masjid itu adalah orang laki-laki saja. Adapun perempuan lebih afdal di rumah. Tapi kalau mau ke masjid boleh silahkan, nggak boleh dilarang. Wa buyu la tamna'u ima Allah masjid Allah. Wa buyutuhunna khairun lahunna. Jangan kamu larang para wanita hamba-hamba Allah untuk pergi ke masjid-masjid Allah. Dan rumah mereka lebih baik bagi mereka. Jadi wanita sholat di rumah. Kalau ke masjid boleh, kita nggak boleh melarang. Dengan catatan mereka mengikuti aturan-aturan syar'i. Kalau orang lagi sholat wajib di masjid, adapun sholat sunnah yang afdal adalah di rumah. Abdul di rumah ya, supaya rumah kita ada cahayanya. Karena sholat adalah nur. Selanjutnya, warajulani ta'abba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Dan dua orang yang saling cinta karena Allah, keduanya berkumpul karena Allah dan keduanya berpisah pun karena Allah Subhanahu wa taala. Dua orang saling cinta karena Allah. Ini perempuan juga masuk ya, laki cinta dengan laki, perempuan cinta dengan perempuan. Atau juga bisa perempuan cinta kepada laki atau laki cinta kepada perempuan tapi cinta yang syar'i. Saling cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Saling cinta karena Allah ini penting ikhwan wa akhwati rahimakumullah. Bahkan kita ini perlu mempunyai orang-orang yang kita cintai karena Allah. Seperti yang lalu ya kita baca bagaimana keutamaan saling cinta karena Allah. Keutamaan saling cinta karena Allah. Nanti hari kiamat Allah memanggil mereka, Allah Subhanahu wa taala mengatakan ainal mutahabbuna fi jalali. Al yauma udilluhum fi dhilli yauma la dhilla illa dhilli. Mana orang-orang yang saling cinta karena aku Hari ini aku beri mereka naungan Pada hari tidak ada naungan Kecuali naungan aku Naungan arusku Masya Allah Saling cinta karena Allah Kemudian dalam hadis yang lainnya Rasulullah SAW mengatakan Al-mutahabuna fi jalali Allah mengatakan ya Al-mutahabuna fi jalali Lahum manabirum min nur yaghdhithuhumun nabiyyuna wasyuhada. Orang-orang yang saling cinta karena keagunganku, mereka mendapatkan mimbar-mimbar dari cahaya yang mana para nabi dan syuhada itu iri, kepingin seperti mereka. Jadi mereka mendapat mimbar-mimbar dari cahaya Maksudnya adalah mereka mendapatkan kedudukan yang sangat tinggi dan mulia serta aku. Para nabi dan syuhada itu iri kepingin seperti mereka Saling cinta jadi kita ini perlu mencintai orang lain karena Allah. Apa buktinya mencintai karena Allah? Di antara tanda mencintai karena Allah, di antara tandanya ya, cintanya bukan karena hajat, bukan karena keperluan. Jadi bukan karena ada hajat, bukan karena ada perlu. Cintanya tidak bertambah dengan adanya pemberian dan cintanya tidak berkurang dengan tidak adanya pemberian. Kalau diberi tambah cinta Enggak diberi cintanya kurang Bukan lillah ini Cintanya tidak bertambah Dengan seringnya pertemuan Dan cintanya tidak berkurang Dengan jarangnya pertemuan Kalau sering bertemu Cinta Lama enggak ketemu lupa Ini bukan cinta karena Allah Berarti cinta karena kepentingan dirinya Ketemu disinta. Karena apa? Menghibur Enggak ketemu, enggak menghibur, lupa Berarti enggak cinta karena Allah kalau cinta karena Allah nggak ada kepentingan sama sekali. Benar-benar karena Allah, kumpul karena Allah, pisah karena Allah. Kumpul saling nasihati, saling memberikan petunjuk, pisah pun juga karena Allah, saling mendoakan. Mungkin sekarang sama-sama di Malang, saling cinta karena Allah. Nanti sudah pulang ke kampungnya masing-masing, ini pulang ke Kalimantan, ini ke Sumatera, ini ke mana, pulang tetap cinta. Enggak ketemu tujuh tahun, tetap cinta. Dalam hati doa, doa terus cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini perlu punya orang-orang yang kita saling cinta karena Allah Subhanahu wa taala dan kita dianjurkan kalau cinta kepada seseorang karena Allah, kita memberitahukannya. Kita mengucapkan uhibbuka fillah, aku cinta kepadamu karena Allah. Lalu yang dikatakan kepadanya seperti itu menjawab ahabbakal ladzi ahbabtani fi atau ahbabtanilah. Semoga Allah yang kamu mencintai aku karenanya, dia juga mencintai kamu. Luar biasa ya, ada seorang yang dia itu pergi ke suatu desa untuk mengunjungi saudaranya karena Allah. Ziarah kepada saudaranya karena Allah. Lalu Allah mengirimkan malaikat untuk menyertai dia, disertai terus. Lalu sesampainya di Desa itu dia ditanya oleh malaikat, "Aina turid?" Dia mengatakan, "Uridu akhan li fi hadil qaryah." Saya ingin mengunjungi saudaraku di desa ini. Kemudian malaikat tanya lagi, "Alaka haja au nikmah tarukuha ali?" Apa kamu ada perlunya? Atau ada keuntungan nikmat yang kamu dapatkan dari dia? Kata orang itu, "La, Ghaira anni ahbabtuhu fillah, tidak ada sama sekali. Hanya saja saya mencintai dia karena Allah Subhanahu wa taala. Lalu malaikat mengatakan, sesungguhnya aku malaikat, aku diutus oleh Allah kepadamu untuk menyatakan annallaha ahabbaka kama ahbabtahu fi bahwa Allah mencintai kamu sebagaimana kamu cintai dia karena Allah Subhanahu wa taala. Saling cinta karena Allah ini penting. Di antaranya untuk supaya kita mendapatkan naungan Allah hari kiamat nanti. Selanjutnya, ini laki perempuan sama saja. Bagaimana kalau lawan jenis? Bagaimana caranya cinta karena Allah? Caranya cinta karena Allah sama dengan kita. Para wanita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lawan jenis, tapi boleh. Cintanya lillah. Rasulullah baik, Rasulullah memberi hidayah, Rasulullah mengajak kita ke syurga Rasulullah menyelamatkan kita dari neraka, kita cinta kepada dia. Demikian pula misalnya ada ikhwan cinta kepada akhwat. Ada akhwat yang dikenal istiqomah, dikenal baik, akhlaknya, hatinya, lalu dia pun simpati. Tapi dia tidak melakukan hal-hal yang mengarah kepada nafsu, tidak. Dia cuma cinta dan simpati disimpan dalam hatinya. Disimpan dalam hatinya. Bagaimana kalau mengatakan buka fitnah? Kalau sama-sama mudanya jangan khawatir fitnah. Kalau yang satu sudah tua, nggak masalah. Sudah syekh, sudah tua, nggak masalah. buka villa. Karena kalau masih muda khawatir timbul fitnah sama-sama mudanya. Seperti para wanita cinta kepada Syekh Utsaimin, mereka mengatakan uhibbuka fillah ya. dan seterusnya. Kemudian berikutnya, wa rajulun da'athum ra'atun dhatu mansibin wa jamal faqala inni akhafullah. Ini yang keberapa ini? Yang kelima ya. Yang pertama tadi apa? Imam yang adil. Yang kedua, pemuda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kenapa? Orang laki-laki yang hatinya tergantung di masjid. Yang keempat, dua orang yang saling cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Sekarang yang kelima, seorang laki-laki yang diajak serong oleh wanita yang mempunyai kedudukan laki cantik. Lalu laki-laki itu menjawab, sesungguhnya aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa ya. Ini juga termasuk wanita. Wanita diajak serong oleh laki-laki yang punya kedudukan laki tampan. Lalu wanita itu mengatakan, "Inni akhafullah, sesungguhnya aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala." Jadi laki-laki diajak serong oleh wanita. Bukan sembarangan wanita. Wanita yang punya kedudukan, yang kaya raya, punya jabatan, sekaligus dia itu cantik. Jadi ada koitnya di sini ya. Ada koit, ada ikatannya, bukan sembarang wanita. Wanitanya punya kedudukan dan cantik. Kenapa kok ada keduanya ini? Karena biasanya kalau ada keduanya ini nolak atau enggak? Nolak atau enggak? Sekarang wanita yang punya kedudukan dan cantik siapa? Siapa kira-kira? Yang antum kenal siapa? Itu kan diajak serong, diajak serong. Iya, ternyata dia nolak. Lalu dia mengatakan ini akhafullah, Allahu akbar. Ini luar biasa. Ini benar-benar kejadian luar biasa. Karena zaman sekarang ini wanita sembarangan wanita aja diajak serong kalau gratis tidak ada yang nolak. Apalagi ini sudah punya kedudukan, lagi cantik dan dia menolak karena dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Kemudian juga atau wanita, wanita diajak serong oleh perempuan, oleh laki-laki yang dia punya kedudukan, kaya raya, bawa mobil Mercy, iya tampan lagi, gagah. Ternyata dia mengatakan ini akhafullah. Ini luar biasa. Dan ini telah dibuktikan sendiri oleh Nabi Yusuf alaihi salam. Nabi Yusuf ketika itu diajak serong oleh istrinya Al-Aziz. Istrinya Al-Aziz dia punya kedudukan dan tentu saja cantik. Waktu itu enggak ada yang tahu, rumahnya tertutup, tinggal melaksanakan saja. Dan Nabi Yusuf hampir terfitnah Allah mengatakan walaqad hammat bihi wa hamma laula arra'a burhana rabbih kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya Nabi Yusuf walaqad hammat bihi wa hamma Wanita sudah ingin melakukannya dan Yusuf juga ingin manusia biasa laula arra'a burhana rabbih kalau sekiranya tidak tidak melihat petunjuk dari Allah ada berbagai macam tafsiran ya petunjuk dari Allah itu. Allah menyelamatkan Nabi Yusuf. Akhirnya Nabi Yusuf nggak berani lari, lalu dikejar oleh wanita itu sampai bajunya terkoyak di belakang. Hampir terfitnah. Tapi karena meninggalkan sesuatu karena Allah, maka oleh Allah diganti dengan yang lebih baik. Ada sebuah hadis dan hadis ini adalah kaidah. Ini perlu kita ingat-ingat ya. Man taraka syai'an lillah awwadahullahu khairan minhu. Barang siapa meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah mengganti untuk dia yang lebih baik daripadanya. Barang siapa meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah mengganti untuk dia yang lebih baik daripadanya. Ada cerita, ceritanya seperti ini banyak ya. Nabi Yusuf tadi itu setelah dia meninggalkan wanita yang haram, dan ternyata setelah masuk dalam penjara, keluar dari penjara, Nabi Yusuf tampan ya, tampan luar biasa. Sampai wanita itu ingin bela dirinya, dia ngundang wanita-wanita. Sambil mereka dikasih buah-buahan dan dikasih pisau. Kemudian Yusuf disuruh keluar. Nabi Yusuf keluar, akhirnya mereka lihat Nabi Yusuf. Mereka mengatakan kulna mahada In hadza illa malakun karim. Wah. Ini bukan manusia biasa ini, malaikat ini. Tangan mereka potong semuanya. Wa qatta'na aydiyahun. Terpotong tangannya. Akhirnya istrinya Al-Aziz bilang, "Kalian baru lihat sekali aja sudah potong tangannya. Saya tiap hari ketemu dia. Apa enggak terfitnah saya?" Jadi kalian baru lihat sekali udah potong tangan. saya tiap hari kumpul dia mana tahan. Ya, dan jangan gitu. Akhirnya ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, setelah dalam penjara tujuh tahun keluar dari penjara sampai Nabi Yusuf jadi pejabat di kerajaan itu, kemudian Nabi Yusuf ternyata menikahi wanita itu. Menikahi wanita itu. Setelah dicerai atau meninggal suaminya, dinikahi oleh Nabi Yusuf. Bahkan ada yang mengatakan dalam beberapa riwayat itu disebutkan bahwa ternyata wanita itu masih perawan karena suaminya itu nggak bisa menghubungi dia. Memangnya ada penyakitnya, nggak bisa menghubungi. Ditinggalkan karena Allah, oleh Allah diganti dengan yang lebih baik dan halal, halalan taiban. Contoh. Kemudian contoh lagi, meninggalkan sesuatu karena Allah diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Ada bukunya itu. Buku diterbitkan oleh oleh Darul Haq ya kisah orang-orang itu judulnya apa saya lupa. Yang jelas judul bahasa Arabnya itu mantaro kasyai lillah awwadahullahu khairan minhu. Jadi ada kisah-kisah nyata diterbitkan oleh Darul Haq. Di sana disebutkan ada satu kisah. Ada seorang pemuda rajin ke masjid. Rajin ke masjid sampai dia disenangi oleh syekh di masjid itu. Syekhnya senang sama dia. Dia dianggap pemuda yang soleh. Suatu hari dia itu sangat lapar luar biasa, sangat lapar luar biasa. Yang mana kalau dia nggak makan, dikhawatirkan bisa mati. Khawatir sudah. Terpaksa harus cari makanan bagaimana caranya. Dia kesulitan. Akhirnya timbul pikiran buruk. yaitu mencuri demi untuk makan saja supaya nggak mati. Dia naik atapnya masjid, tetangganya masjid dimasuki rumahnya. Dimasuki rumahnya tetangga masjid itu, dibuka atapnya, dia masuk ke dalam itu. Lalu dia lihat di dalam di dalam rumah itu ada wanita cantik. Dia mau menghubungi wanita itu, ingat pengajiannya Pak Guru. ya Pak Guru nggak boleh ini zina nggak boleh. ya saya tetap makan cari makan aja. Akhirnya dia datang ke dapur. Ternyata di dapur dia mendapatkan badinjan. Badinjan itu terong masih panas Ya. Terong masih panas. itu Sudah dimakan. Baru dimakan, entah dapat separuh, dia dengar adzan. Wah, harus ke masjid ini. Sudah datang waktunya adzan ini. Dia segera keluar, datang ke masjid. Kemudian penghuni rumah itu wanita bangun. Dia ke dapur, dia heran lihat, wah, ini terongnya tinggal separuh ini. Siapa yang ngambil? Akhirnya ternyata wanita itu adalah wanita bujangan dan ingin menikah orang yang mampu, orang yang cukup. Tinggal cari pemuda yang soleh. Kira-kira cari di mana pemuda yang soleh ya. Akhirnya pemuda, wanita itu, wah tanya sama Ustaz di masjid aja. Di masjid Assalam. Sudah tanya kepada Ustaznya. Kata Ustaz itu, oh ada, jangan khawatir ada pemuda. Masih banyak stoknya ini. Akhirnya dia panggil pemuda itu, ditemukan dengan si perempuan apa ditemukan dengan walinya si perempuan. Sudah setuju pemuda itu. Setuju bismillah datang, ternyata datang ke rumah tadi. Pemuda itu kaget, waduh. Ya ini yang tadi malam ini. Akhirnya subhanallah ternyata wanitanya adalah wanita yang tadi itu. Subhanallah. Jadi tadi meninggalkan yang haram oleh Allah diganti dengan yang halal. Lalu setelah mereka nikah, Pemudanya cerita. Perempuannya bilang, wah makanya terongnya tinggal separuh. Kamu makan. Jadi maksudnya di sini ikhwan wa khawafillah rahimahumullah. kita jangan ragu-ragu meninggalkan sesuatu karena Allah. Kalau memang sesuatu itu jelek, buruk, tidak dibenarkan oleh syariat, jangan ragu-ragu meninggalkannya. Yakinlah kalau kita ikhlas meninggalkan, oleh Allah diganti dengan yang lebih baik lagi. Ada lagi kisah dibawakan oleh Ibnu Kudama dalam kitabnya Kitabut Tawabin. Pada zaman Bani Israel ada seorang pelacur yang terkenal. Pelacur terkenal ya, kecantikannya, kekayaannya luar biasa. Bahkan disebutnya dipannya aja, dipan yang sangat mahal, dilapisi dengan emas. Jadi yang bisa datang ke dia itu hanya orang-orang yang kaya raya saja datang ke dia. Kalau istilah kita sekarang itu di hotel berbintang 5 ya, terbintang bintang lima mewah. Ada seorang pemuda soleh Dia terfitnah Kepingin dia melakukan dengan Si pelajar itu, hanya dia nabung Dia nabung uang Tabung, tabung, sampai cukup uangnya Dia datang ke rumahnya dia Pertama-tama menemui sekretarisnya dulu Bayarnya kepada sekretaris Ini hebatnya profesional setelah bayar semuanya, mungkin ditulis alamatnya wabah alam ya. Jelas pokoknya nanti ceritanya tahu alamatnya. Tulis KTP-nya atau bagaimana. Udah dia serahkan Sekarang dia ketemu dengan pelacurnya. Kecantikannya luar biasa. Ketika dia hendak melakukan hubungan dengan pelacur itu, ternyata dia gemetar, dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal tinggal melaksanakan aja takut kepada Allah luar biasa. Sama-sama pelacurnya heran, kamu ini gimana? Orang-orang itu nyari saya. Kamu tinggal sedikit aja sudah takut kamu. Gimana kamu ini? Dia takut, dia gemetar. Akhirnya dia bilang sudah gini aja, uang saya itu halal untuk kamu dan biarkan saya keluar. Dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Uangnya diberikan, dihalalkan, dia keluar, dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu dia pulang ke desanya. Dan pelacur tadi penasaran, Wah ini orang hebat ini. Belum pernah ada orang yang seperti ini. Siapa ini? Saya kepingin jadi istrinya dia. Kepingin jadi istrinya dia. Saya kepingin taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya dicari alamatnya ketemu. Kemudian pelacur tadi dengan semua kekayaannya datang ke desanya orang soleh tadi itu. Datang ke desanya dengan rombongannya, hartanya dibawa semua. Istilahnya kalau sekarang itu mobil berjejer-jejer. di kawal mobil banyak. Orang-orang desa berteriak-teriak, "Malikah, malikah, ada ratu datang, ada ratu datang, ada ratu datang ini." Ternyata dia mencari alamatnya si fulan, orang yang soleh. Hanya orang-orang desa bilang, "Eh, fulan, fulan, kamu dicari ratu, ratu mau menemui kamu." Akhirnya dia keluar dari rumahnya, dia lihat ternyata perempuan itu dia kagetnya bukan main sampai dia langsung mati. Kaget langsung mati. Kalau sekarang itu apa? Kena serangan jantung mendadak mungkin ya. Istilahnya gitu. Langsung mati dia. Tapi pelajar ini tetap kepingin nikah dengan dia karena dia meninggal dunia maka dicari kerabatnya ada atau tidak. Akhirnya ternyata dia punya kerabat. Lalu pelajar tadi mengikhlaskan dirinya nikah dengan kerabatnya laki-laki tadi. Inilah orang-orang yang mereka benar-benar takut kepada Allah, meninggalkan wanita yang cantik laki punya kedudukan atau laki-laki yang tampan laki punya kedudukan karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada kisah nyata yang cerita ini orangnya sendiri kepada saya. Ceritanya langsung dari orangnya. Jadi kalau dalam ilmu hadis itu sanaknya sanad Ali, sanaknya tinggi. Orangnya cerita kepada saya di masjid waktu itu bulan Ramadan setelah sholat asar dan orangnya sudah meninggal dunia. Waktu itu umurnya sekitar 80 tahun, beberapa tahun yang lalu meninggal dunia. Dan dia termasuk veteran pejuang pada zaman Belanda dan zaman Jepang dulu. Waktu itu dia termasuk orang kaya. Dia jualan radio. Jualan radio. Waktu itu radio barang mewah. Gak ada yang punya radio kecuali para priai yang punya radio ya. Dia jual radio. Dia memang orangnya gagah. Ada seorang wanita yang putih dan cantik datang ke dia beli radio. Setelah itu dibawa pulang. Kemudian wanita itu datang lagi ke tokonya. Wanita itu bilang katanya radionya rusak, tolong diperbaiki. Di mana? Di rumah. Kata ya, pemuda ke rumahnya perempuan itu. Setelah masuk ke rumahnya, ternyata di rumahnya nggak ada orang. Suaminya ke luar negeri. Kemudian mana radionya? Ternyata di kamar radionya. Udah masuk pemuda itu mau memperbaiki radio, Ternyata pintu kamar dikunci oleh wanita tersebut. Dan wanita itu melepas seluruh seluruh pakaiannya telanjang pula. Dia minta dilayani oleh pemuda itu. Ini wanita yang cantik dan mempunyai kedudukan kaya raya. Tidak ada orang yang tahu. Kalau mau melakukan pun tidak ada orang yang tahu. Hanya masalahnya iman atau tidak. Ternyata pemuda ini pemuda yang soleh dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu dia berdoa kepada Allah, "Ya Allah, bebaskan hamba dari keadaan ini. Bebaskan hamba dari keadaan ini." Dan subhanallah doanya didengar oleh Allah Subhanahu wa taala, doa yang ikhlas. Wanita itu belum waktunya datang bulan, ternyata dia mengeluarkan darah. Akhirnya dia pun malu, segera memakai pakaiannya dan segera dibuka pintunya, kemudian pemuda tersebut keluar. Ini amal yang luar biasa. Dan orang itu menjadikan amal ini untuk tawasul. Kalau dia punya masalah, dia selalu tawasul kepada Allah dengan menyebut amal soleh ini. Dan selalu doanya oleh Allah dikabulkan. Tawasul, tawasul dengan amal soleh. Dia ya, cerita, katanya pernah ketika haji zaman dulu, naik naik kapal laut ya. Naik kapal laut. Waktu itu banyak orang-orang yang titip ke dia untuk familinya yang ada di sana. Subhanallah sampai di sana titipannya orang-orang itu hilang, semuanya hilang. Dia bingung, dia malu. Dicari kemana-mana nggak ketemu. Sampai menjelang kepulangan, kira-kira kurang seminggu pulang, dia tawasul di depannya Ka'bah dengan menyebutkan amal solehnya tadi itu, supaya barang-barang yang hilang ditemukan. Dan ternyata dia jalan nggak lama, nggak jauh, Subhanallah barang yang hilang ketemu semuanya. Ya dicari nggak pernah ketemu sekarang malah ketemu semuanya. Kemudian berikutnya yang nomor 6 warajulun rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuh. Yang ke enam adalah seorang laki-laki atau perempuan yang sedekah dengan ikhlas sehingga yang disembunyikannya sehingga tangan kirinya tidak tahu yang dikeluarkan oleh tangan kanannya. Sedekah yang ikhlas. Jadi nggak perlu ada orang tahu Sampai-sampai tangan kirinya nggak tahu yang dikeluarkan oleh tangan kanan, menunjukkan betapa ikhlasnya dia. Masya Allah. Ada sebuah kisah juga tentang hal ini. Kisah ini terjadi kepada Ali Zainal Abidin radhiyallahu taala anhu. Mungkin dulu pernah saya bawakan ya. Itu beliau sedekah dengan ikhlas. Beliau adalah putra daripada Al Husain bin Ali bin Abi Thalib. Beliau adalah cucu daripada Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau ketika meninggal dunia dimandikan, yang memandikan mendapatkan jasadnya beliau itu di punggungnya banyak ngapal hitam-hitam. Ngapal. Wah, mereka penasaran, ini kenapa ini sampai ngapal punggungnya ini? Ternyata mereka tidak mendapatkan jawaban, akhirnya telah dimandikan, disolati, dikuburkan. Dan tidak lama setelah itu orang-orang dari pinggiran Madinah, Bukhara wal masakin datang ke Madinah, mereka bilang tidak ada yang mengirimi lagi bahan makanan. Tidak ada yang mengirimi gandum dan yang lain-lain. Ternyata Al-Husain apa namanya? Ali dan Al-Abidin tiap malam atau hampir tiap malam selalu mikul gandum dan bahan makanan lainnya pergi ke pinggiran-pinggiran Madinah. Diberikan kepada Bukhara wal masakin, ditaruh di depan rumahnya. Tidak ada yang tahu. Tahunya setelah mati. Ini adalah ikhlas. Dan ikhlas ini berat ya ikhwan. Karena kita tidak dipuji. Kemudian yang terakhir warajulun dakarallaha khalian fafadat aina dan seorang pemuda atau juga pemudi yang berzikir kepada Allah dalam keadaan sembunyi sendirian lalu air matanya berlinang dia nangis karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini keutamaan nangis karena Allah Subhanahu wa taala. Kita ini perlu punya air mata, punya mata yang bisa nangis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berlindung kepada Allah daripada mata yang nggak bisa nangis. Wa na'udzubika min 'ainin la tadma'. Wahai Allah, kami berlindung kepadamu daripada mata yang nggak bisa nangis. Jadi kalau antum dulu bisa nangis, sekarang nggak bisa nangis, maka dicari sebabnya. Sebabnya apa? Karena kalau orang bisa nangis karena Allah itu nikmat, nikmat dan air mata karena takut kepada Allah tidak akan kumpul dengan neraka jahanam.